في مهم في مرابعنا طرى حبيبي رسول الله قادته فرقة مضللة ليست لنوري هدى ترى حبيبي رسول الله كن شافعا لنا إلى ربك رحمن أحسن من برا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا وقحت وقحط قدما وفتنة وجور ولاة ألصك كل بالعراء فسله تعالى يبدل الجدب والغلا بخشب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة العمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا واكف من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا أرضة له وهدف مرامي كل من خان وامترى وخذ بنواصينا إلى الحك والهدى واختم لنا بالخير إن أزمأ الصرا فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عراه وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارق سرى مع الآل والأصحاب والتابعين ما جار سيل في داء جار سيل في واد وما المزن أمطرا وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارق صرى وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والنجي يا رسول الله محتاج إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ومريد الآن تعايد قد أتاه الله بالفرج بالحجج يا رسول رب عجل بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا عاش الشرف والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وحين برز صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء وكان وقت مولد سيد القولين من الشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم مولدا محضونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من الأجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد أن عبد الرزاق أن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قال ثم ألبسته وأبعته فلم أنشد أن غشيتني ظلمة ورعب وشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشاريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم درج من السنة من سنة من عظيم المعجزات وبهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من معاد الأخلاق بما تضيق عن كتابة البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأعزهم بالمؤمنين علما بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له العلق السهل واللفظ المهتوي على معنى الجدل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة اللهم صل عليه وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم وله عزه الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد من الفرائض الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن التي تربط الطرق والمنازل وبأرض ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية المهمود إلا, إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وجه الحبيب وشمي ولون لا بمجد ومكانه صلى الله عليه أوصاف إذ قد على مجدها أخذت على نجم سها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم بتدبين ما فاته للمم وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه وإقاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعليم والخلق العليم وأعطنا مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصن ختم كما يصن تقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلوا عليه صلوات صلى عليه الذي ذاك العرس ذكره يحيي النفوس ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Wong tuwa loro banget anggone ngarepake putra putrine ora nganti ngecewaake harapane dadi wong kang kok ate ing pangerane jekelan kenceng derek sunnah derek sunnah tarikoh nabi ne miftahul jannah miftahul jannah Tahun jannah La ilaha محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله jejeg lan bener den dadi ake den dadi ake kebutuhane soleh amale bangun rukun bangun rukun ing para ikhwane miftahul miftahul jannah Miftahul jannah Miftahul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 Tapi sebelumnya ada yang ulang tahun ini. Sego kuning ini ulang tahun. Yang ulang tahun kita akan bacakan lagunya Mabruk Yang ulang tahun ini adalah orang yang paling spesial buat saya Sopo istako ogo sopo ya. Jadi ulang tahun ini orang yang spesial buat saya Orang yang telah membesarkan anak-anak saya Orang yang Yang yang pokoknya yang <laughs> Yang مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك hari Milan, Semoga dapat rahmat Selamat hari Milan, Semoga dapat rahmat Dari Allahu Ahad Hingga hidup selamat pulang tahun dan Ari Tausta Yumna serta istri saya sendiri. mudah Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat dan selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala hingga dapat mendidik anak-anaknya dalam keadaan sehat selamat dan bisa menularkan kebaikan-kebaikan bagi keluarga dan Insya Allah akan menjadi penghuni surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendapat ridho Allah, ridho Rasul Muhammad dan ridho suami dan Insya Allah selalu mendapat keridhaan dari anak-anaknya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa umurnya adalah sisa umur yang amat sangat berkah dan manfaat hingga menjadi sisa umur yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan di akhir Sami bin Fah, bin Abdurrahman Fahmi juga ulang tahun. Mudah-mudahan semua yang ulang tahun ini diberkahi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dan ada yang ulang tahun dari Lubuk Linggau yang bernama Abdurrahman ibn Ridwan Lubuk Linggo dan siapapun yang ulang tahun. Mudah-mudahan hari ini mereka mendengar apa yang kita doakan di tempat ini dan insya Allah apa yang dihajatkan dan eh, dihajatkan yang diinginkan dikabulkan oleh Allah panjang umur panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan selalu meningkat iman dan takwanya dan mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat dan dijadikan semuanya min ahlil Quran, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahli sunnah wal jamaah dijaga dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman. Khususan untuk istri saya mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan Allah memberi panjang umur dan hadiah utamanya adalah ridho saya kepadanya InsyaAllah itu sebagai hadiah utama dalam ulang tahunnya. Mudah-mudahan Allah meridhai bulan dan Nabi Muhammad meridainya. Amin ya Rabbil alamin Bismillah. Fadha. Siapapun yang sakit di sini karena terlalu banyak, insyaAllah sudah tertulis di sini dan yang tidak tertulis pula mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna biniyati syifa'il ajil bisirril fatihah yang ingin menikah Agung Nugroho dan Siti Nureni dan Mas Yanto serta Hendri Hendrika Tuturki nanti dan siapapun yang akan menikah dan yang baru menikah Abdul Ghadir bin, bin Muhammad Jamal dan mudah-mudahan semua yang akan menikah diberi oleh Allah taala kemudahan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kehidupan rumah tangga yang penuh anak cucu yang saleh salehah dan siapapun yang lagi hamil di sini banyak dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu terutama untuk anak saya Nur binti Rahman Al-Hasani mudah-mudahan diberi kesehatan dalam kandungannya anak yang dalam kandungan sehat anak yang dalam kandungan rahman nuh dengan rahmat dan akan menjadi anak yang soleh anak yang salehah anak yang akan membawa panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan Rasulullah dan menyenangkan Rasulullah berdakwah untuk agama dan anak yang selalu diselamatkan dari segala macam fitnah, anak yang dapat meneruskan perjuangan para aulia dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan ibunya pula sehat, selamat, mendapat rahmat berkah, lahir tanpa ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Yang mohon keturunan semoga Allah memberi keturunan anak-anak yang soleh-solehah bagi siapapun yang belum mendapat keturunan berkat majlis ini Allah merahmatinya dan memberinya keturunan bibarkatin Nabi wa ahli baitin Nabi bisiril Fatihah. Yang lagi ujian adik-adik kita SMP, SD insyaAllah yang akan ujian Ah, mudah-mudahan mereka semua diberi kemudahan dalam menyelesaikan ujian-ujian mereka. Dijadikan lulus dengan nilai yang bagus. Mudah-mudahan dapat meneruskan ke sekolah-sekolah mereka, yang sekolah-sekolah idola mereka. Dan mudah-mudahan dapat meneruskan ke sekolah-sekolah yang penuh berkah dan manfaat. Sekolah yang akan menunjukkan mereka di jalan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. yang meninggal dunia siapapun yang telah meninggal dunia orang-orang tua kita dan siapapun yang pernah terlibat di dalam majelis kita dan orang-orang tuanya keluarganya yang telah meninggal dunia berkat majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua siapapun yang terlibat di dalam majelis-majelis kita ini Nah orang-orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya yang telah meninggal dunia berkat majelis ini Allah memberinya kepada mereka semuanya kenikmatan-kenikmatan di alam barzakhnya dan kelak kumpul bersama Nabi Muhammad di surga bi ghairi hisab. Ya Rob siapapun ya Allah yang membantu kegiatan kami jadikan amal-amal mereka adalah amal-amal untuk orang tua mereka dan keluarga mereka yang telah meninggalkan mereka. Ala hadhihi punya salihah bisyiril Fatihah. malam hari ini kita doakan 40 hari daripada saudara kita Bapak Haji Fathur Rahman Klaten dan Bapak Haji, Haji Didin yang telah meninggal dunia beberapa hari yang 40 hari yang lalu. Allahumma kfirlahumma warhamhumma dan Al-Babah Nur binti Taha bin Umar Segak dan siapapun dari keluarga kita yang telah meninggal dunia Ya Allah berkat majelis ini Jadikan mereka saat ini gembira Jadikan saat ini mereka merasakan nikmat dari doa-doa kami Dan jadikan saat ini orang-orang tua kami yang di alam barzah Mereka pula mendapatkan kebahagiaan dari doa dan amal-amal kami ini Ya Rab sebagaimana yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya jadikan kami termasuk anak-anak yang berbakti dan mendoakan orang tua dan siapapun dari keluarga dan jamaah kami ya Allah mereka yang pernah kumpul bersama kami telah memandang kami dan mengikuti kami mereka saat ini berada di alam barzakh ya Rab sampaikan salam kami kepada mereka dan jadikan doa-doa ini doa yang menggembirakan mereka karena mereka orang-orang baik dan mereka pernah kumpul di majelis yang baik ini ya Alhamdulillah jadi Jadikan mereka kelak kumpul bersama manusia terbaik Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. عنكم قال صحيح مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين وأما منع الزكاة فهو من أكبر الكبائر وقد وردت فيه عن الله ورسله تشديدات هائلة وتهديدات عظيمة يغشى على من الزكاة من سوء الخاتمة والخروج من الدنيا عن غير الملة الإسلام وقد يعاقب قبل الموت كما وقع ذلك لقارون من بني إسرائيل حين مع الزكاة قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض وقد ورد أن المال الذي لا يزكى يتمثل لصاحبه في موقف القيامة حياة عظيمة فيطوق بها عنقه قال تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف فأمحي عليها في نار جهنم فيكفى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم من يوم كان مقدار خمسين ألف سنة الحديث بطول عمره إلى آخر ما قال الله بسم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب الحضرة والمقام الحبيب شيخ بن عبد القادر السكاف متعنا الله بطول حياته آمين para asatid para habaib yang kamu muliakan, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tentang zakat di mana kita sampai pada tema tentang bagaimana dosa dan bahaya bagi orang yang mencegah untuk mengeluarkan zakat. Disebutkan dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Beliau menyebutkan wa amma man zakati fahuwa min adbaril kabair. Adapun mencegah dari mengeluarkan zakat atau dia menyengaja untuk tidak menzakati harga harta yang harus dia zakati fahuwa min akbaril kabair maka hal itu tergolong ke dalam dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Waqad waradat fihi hal itu kita temukan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajdidatun hailah. Ya, di situ ada ancaman serius dari Allah melalui Al-Qur'an dan Rasulullah melalui hadis-hadisnya wa tahdidatun azimah dan sanksi berat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Wa alamani ala zakati min su'il khatimah. Ya, dikhawatirkan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya nanti dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad wal khuruju minad dunya ala ghairi millatil Islam. Bahkan dia kalau meninggal dunia, kalau dia mati nanti dianggap sebagai orang yang murtad alias keluar dari agama Islam. Itu bahayanya bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian dikatakan pula oleh beliau waqad yu'aqabu qabla al-mauti. Bahkan terkadang ada orang yang mencegah untuk mengeluarkan zakatnya, dia disiksa dulu sebelum dia mati. Kama waqa'a dzalika, seperti yang pernah terjadi pada diri Qarun ya, min Bani Israel. Sangat dikenal sekali Qarun dengan hartanya yang berlimpah dia tergolong ke dalam Bani Israel umat Nabi Musa alaihissalam. Hina mana azzakata zakata Harta yang segitu banyak ya sama Allah disiksa sebelum dia mati. Karena apa? Karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Qala ta'ala, hal itu diabadikan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda." Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, Allah benamkan Qarun beserta seluruh harta yang dimilikinya ke dalam bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Allah himpit ke dalam bumi Qarun dan seluruh harta yang dimiliki. Karena apa? Karena dia tidak mau menzakati harta yang ada di tangannya. Begitu banyak harta yang dia peroleh di dalam hidupnya. Kemudian dikatakan pula waqad warada annal mal alladzi la yuzakka adapun harta yang tidak dizakati Ya Yatamatsalu li sahibihi nanti di hari kiamat itu harta itu akan berwujud hayatan azimatan. Harta yang tidak dizakati akan berwujud seperti ular yang sangat besar. Fayutawwaqu biha unuquhu, maka ular-ular itu akan mengelilit, akan melilit dari leher oleh uh, uh, leher dari si pemilik harta tersebut. Ya, di hari kiamat nanti. Hal itu diabadikan pula di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah." Nanti mereka leher mereka akan dililit oleh harta yang mereka miliki dulu di dunia. Sebab apa? Ma bakhilu bihi, karena mereka bakhil. Mereka gak mau zakat selama hidup di dunia. Mereka gak mau keluar zakatnya dari harta yang dimiliki. Nanti di hari kiamat hal itu akan menimpa bagi orang-orang yang tidak mau menzakati. Wakala alaihi salatu wasalam melalui sabdanya Rasulullah SAW mengatakan mamin sahibi zahabin wala fiddatin ya tidaklah seseorang itu memiliki harta berupa emas atau berupa perak la yuaddi minha haqqaha yang mana dia tidak menunaikan zakatnya dari kedua barang tersebut baik emas maupun fiddah atau perak tadi Illa idza kana yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang yang tidak mengeluarkan zakatnya emas dan perak itu bagaimana ada mereka sufihat lahu safaihu. Nanti akan dibuatkan semacam besi yang panas ya, besi rata begitu. Besi itu terbuat dari emas dan perak yang dulu di dunia dia tidak mau zakati, fa 'alaiha. Besi tadi dipanaskan dengan api neraka yang sangat panas Finari jahannam fayukwa biha maka besi tadi akan dipakai untuk menyetrika jabinuhu ya akan dibuatkan besi yang banyak bukan satu tapi banyak satu dipakai untuk menyetrika dahinya ya itu materi atau emas yang dulu dimiliki ya yang dulu disimpan ditimbun nggak mau dizakati nanti di hari kiamat barang itu menjadi sebuah besi yang panas akan dipakai untuk disetrikakan ke dalam kepada jabinuhu. Yang satu disetrika ke dahinya. Yang kedua adalah wajambuhu dan besi-besi tadi akan dipakai untuk menyelika samping-samping badannya, ya. Samping kanan dan kirinya akan dililit, akan dinyos dengan besi panas tadi. Kemudian wadhahruhu dan besi satunya lagi akan dipakai untuk menyetrika punggungnya. Itu akibat apa? Dia menimbun harta berupa emas dan perak dan tidak mau menzakatinya. Kullama baradat ya, setelah dingin ya, maka uidat. Kemudian dikembalikan lagi, dinyos lagi, disetelika lagi. Terus demikian berlangsung fi yaumin dalam satu hari yang mana satu hari di akhirat sana kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, waktunya itu dalam satu hari di akhirat itu lima Khamsina, alfasana, 50 ribu tahun lamanya. Ya, setelah disetrika, kemudian dingin kembali, disetrika kembali dan terus menerus seperti itu keadaan mereka. Orang-orang yang tidak mau menzakati harta emas dan perak yang dimiliki selama hidupnya. Ya, itu diceritakan panjang lebar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wafihi an anna sahibal nah, Adapun bagi orang yang memiliki hewan ternak Ya, nanti kalau mereka tidak mau zakat, allati la yukhriju zakataha, yang mana mereka tidak mengeluarkan zakat hewan ternak yang dia miliki, Ta'tihi yaumal qiyamah Nanti hewan ternak itu akan mendatanginya nanti di hari kiamat Au faramakanat semegah mungkin nanti Ya ya kita tahulah hewan ternak itu kotor, ajis dan sebagainya di dunia Tapi nanti di akhirat bentuknya sangat bagus sekali, sangat indah sekali, sangat megah sekali apa yang terjadi? Fatata'uhu bi akhfafiha wa adlafiha. Nanti hewan ternak itu akan menunggangi si pemilik hewan ternak nanti di akhirat. Karena dulu di dunianya dia tidak mau zakat. Kemudian wa ta'adduhu wa ta'adduhu bi afwaiha. Pemilik dari hewan ternak itu nanti dia akan digigit oleh hewan ternak nanti di hari kiamat karena dia tidak tidak mau mengeluarkan zakat yang e, dimilikinya dari hewan ternak wa tantahuhu biquruniha ya. ya hewan ternak itu punya tanduk nanti dia akan menanduk si pemilik hewan ternak nanti di hari kiamat akibat dia menahan zakat untuk dia dikeluarkan sesuai ketentuan syariah ya mungkin ini yang bisa saya terjemahkan kita selama ini sering didoakan oleh sahibul hadrah wal magam sekarang mari kita bersama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan beliau Sahibul Maqamul Hadrah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Allah panjangkan umur beliau Semoga Allah jaga beliau Allah jaga kesehatannya Allah jaga keluarganya Semoga di waktu-waktu yang akan datang nanti Beliau masih bisa memimpin majelis ini Untuk seterusnya Untuk waktu yang akan datang ya, Selamin ya Rabbal Alamin Saya selaku pribadi mohon maaf Apabila ada yang kurang dari terjemahan yang ada Wa mali lam dithalul amar Hakata wallahu alam yang punya kertas, kertasnya dibuka. Ah, kertas sahabat musibah tentang bab puasa. Ini sekarang akan dibacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahabat jema'in. Saya hormati guru kita semuanya Habib Syekh untuk Qadir Sekaf, kita semuanya para habaib, para rama kiai dan semua yang hadir yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini tentang puasa. Dan tentunya semuanya sebagian besar sudah punya kertasnya. Tapi nggak mungkin ini saat kita baca dan kita terangkan semuanya. Rampungnya jam 3 pagi nanti. Kita terangkan yang penting-penting yang sekiranya kalau dibaca sendiri mungkin belum begitu paham. Jadi kita terangkan yang bagian itu aja. Dan karena ini berhubungan dengan fikih, Fikih itu kan berkaitan dengan ibadah. Jadi dengarkan harus jelas. Kalau cuma dengarkan awal sama buntutnya aja, kadang-kadang nanti memahaminya keliru. Dengarkannya paling kasih wah kui ketoknya ngono, ndak ada ketoknya. Ya harus benar secara per, persis, harus benar-benar tahu. Kalau tentang definisi puasa, saya rasa sudah bisa dibaca dasarnya puasa sudah, hikmahnya puasa sudah. Kemudian yang kita bahas langsung aja syarat sahnya puasa itu ya juga gampang. Pokoknya yang puasanya sah itu kalau Islam berakal, suci dari head dan nifas dan mengetahui bahwasanya di waktu itu diperbolehkan untuk puasa. Jadi kalau dia tahu ini hari Idul Fitri dan itu nggak boleh puasa, tapi dia tetap nekat puasa, maka puasanya nggak sah. Nah, anak kecil puasa sah, tapi hukumnya nggak nggak wajib. Anak yang belum balik itu puasanya sah, tapi hukumnya nggak nggak wajib. Nah, sekarang siapa yang wajib untuk puasa? dari kan puasa Ramadan kan? Kan hukumnya wajib puasa. Siapa yang wajib untuk puasa? Satu, orang yang yang agamanya Islam. Orang yang kafir gak wajib puasa. Jadi, di hukum dunia ini dia nggak wajib puasa, tapi nanti tetap di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban karena dia meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah mukallaf. Nah, makan mukallaf itu karena dia sudah kena tuntutan syariat. Itu orang yang balik dan berakal. Anak yang belum balik atau orang yang gila itu nggak wajib berpuasa. Tapi orang tuanya, ini yang wajib orang tuanya. Orang tuanya sudah wajib memerintahkan anak puasa ketika anak itu berumur 7 tahun dan memukul anak kalau anak itu meninggalkan puasa ketika anak berumur 10 tahun. Tentunya dilihat kemampuan anaknya juga. Jangan anaknya sakit dipaksa untuk puasa nggak ngerti berarti. Orang sakit aja kalau dewasa itu nggak wajib untuk puasa puasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib orang yang berpuasa adalah dia mampu untuk mengerjakan puasa. Dia mampu untuk mengerjakan puasa. Lah penyebab orang nggak mampu untuk berpuasa itu ada dua faktor. Yang pertama karena faktor usia sudah sangat tua. Umur 120 tahun, jelas nggak mungkin bisa puasa ini. Ini puasa berarti meninggalnya bulan Ramadan kalau gitu. Atau karena faktor yang kedua sakit. Sakitnya macam-macam. Komplikasi yang sekiranya ini kemungkinan sakit ini sampai orang ini mati ya nggak sembuh. Jadi saking banyaknya sakitnya. Sakit jantung, paru-paru, ginjal, kencing, batu, kencing apalagi lah pokoknya. Hepatitis macam-macam A sampai Z kalau perlu. Ini nggak bisa sembuh ini. Ini kemungkinan sampai dia mati nggak bisa sembuh sembuh. Lah orang kayak gini nggak wajib untuk puasa. Cuma ini yang tadi yang teruat dan yang sakit-sakitan tadi, yang nggak ada harapan sembuh tadi, sekalipun dia nggak wajib puasa, dia punya kewajiban yang lain. Apa kewajibannya? Bayar fidyah per hari. Perharinya tujuh setengah ons. Es kalau mau agak baik-baik dikit, genepkan harinya satu kilo gitu aja. Perharinya tujuh setengah ons, genepkan satu kilo dan ngasihkan videonya nggak boleh di awal Ramadan. Ini orang tua saya nggak mampu. Ini, yang, ini kalau ini kalau orang tuanya itu memang mampu, ya orang tua sendiri yang mengeluarkan. Tapi orang tuanya sudah nggak mampu kan yang menafkahi anaknya, maka anaknya yang wajib untuk mengeluarkan. Nah kalau orang tua nggak mampu, anak nggak mampu, maka di dalam tanggungan anaknya ini tadi. Sampai kapan anaknya itu wah, sampai kapan anaknya itu bisa untuk mengeluarkan. Nah, ini fidyah tadi dikeluarkan di awal nggak boleh. Jadi dia belum puasa, mengeluarkan fidyah dulu untuk satu bulan nggak boleh. Gimana? Setelah hari yang ditinggal. Jadi hari pertama nggak puasa ngasihkan boleh. Hari kedua nggak puasa ngasihkan gitu. Tapi kalau gitu repot ya sudah, tunggu 10 hari nggak puasa, kasihkan 10. 10 kali fidyah. Per fidyahnya 7 setengah ons. 20 hari yang ke-20 11 sampai 20 nggak puasa, hari yang ke-20 kasihkan bedahnya 10 kah? kali. Nanti 21 dan seterusnya kasihkan bedahnya. berikutnya. Lah video itu dikasihkan kepada siapa? Enggak boleh kepada pembantu rumah tangga, istri enggak boleh. Video itu dikasihkan kepada golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, mis, miskin. Yang keempat yaitu orang yang mukim. Orang yang mukim, orang musafir itu enggak wajib puasa asalkan musafirnya perjalanannya itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama jaraknya 82 km Syarat yang kedua yaitu keluar dari batas kota sebelum terbit fajar Jadi kalau umpama sekarang ini pergi ke Surabaya Ini cukup ini, besok nggak puasa bisa Kenapa? Jaraknya aja sudah lihatan 80 kilo Dan keluarnya sekarang, belum terbit fa? fajar Ini dua syarat terpenuhi Besoknya nggak puasa boleh Tapi kalau mau puasa lebih bagus puasa lebih ba? bagus. Tapi kalau misalkan baru besok jam 8 pagi berangkat ke Surabaya, memang Surabayanya memenuhi syarat, jaraknya 80 kilo lebih. Tapi karena keluar dari batas kota setelah terbit fajar setelah subuh, maka tidak boleh dia untuk berbuka. Nah, mungkin hari berikutnya kalau dia masih musafir dan dia masih di Surabaya, ya boleh untuk dia meninggalkan puasa, tapi tetap lebih baik dia berpuasa. Rukun puasa gampang yaitu pertama niat, dan yang kedua meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Niatnya semuanya sudah tahu. Wajib niat itu waktu niatnya harus menginap kalau istilah syariatnya antara maghrib sampai i, isya. Di situ waktunya orang untuk nih niat. Ini maghrib sampai subuh sobat maghrib. Jadi maghrib sampai subuh itu waktunya orang untuk niat. Makanya biasanya setelah teraweh untuk anda yang jadi takmir masjid Setelah teraweh Biasakan diajak niat bareng-bareng jadi yang lupa niat, insya Allah ketika terawih ingat. Dan yang insya Allah rajin terawih, insya Allah nggak ada yang sampai lupa nih niat. Yang kedua yaitu menghindari hal yang membatalkan puasa. Apa hal yang membatalkan puasa? Yaitu masuknya sesuatu ke rongga tubuh yang terbuka. Seperti mulut, hidung, telinga, dan lain-lain. Itu kalau memasukkan sesuatu itu bisa membatalkan puasa. Berarti jelas makan membatalkan puasa, minum juga membatalkan puasa. Rokok itu jelas membatalkan puasa. Puasa lah kan cuma asap itu bukan bukan cuma asap itu. Rokok itu ada zatnya. Makanya ada rokok-rokok tertentu itu kalau dihisap kemudian ditiupkan ke kertas yang putih nanti meninggalkan bekas di kertas. Itu. Sisa itu juga sama, itu juga membatalkan puasa. Cuma rokok yang meninggalkan bekas itu biasanya rokok yang murah-murah itu. Itu kemudian jelas orang yang murtad, tengah-tengah puasa murtad jelas batal puasanya. Head dan nifas. Jadi nifasnya atau headnya jam 5 sore tetap hari itu nggak sah puasa. Hari itu dia tunggu hutang. Gambarannya lain lagi kalau seandainya sucinya jam 3 pagi. Belum mandi dia, tapi dia sudah nih niat suci jam 3 pagi perempuan. Suci ini jam 3 pagi. Tapi belum mandi, cuma dia sudah niat. Gimana? Sah puasanya. Mandinya nanti setelah subuh, sebelum dia salat subuh, tapi setelah dan subuh nggak apa-apa. Kemudian gila sebentar juga batal puasa pingsan dan mabuk sehari penuh. Juga batal puasa ini jelas semuanya ini. Bersetubuh dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja dan muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang di sini ada banyak tapi saya singkat aja. Yang pertama yang sering jadi pertanyaan menelan ludah. Apakah menelan ludah itu membatalkan puasa? Ya ludahnya siapa dulu? Kalau ludahnya sendiri dan ludah itu dari mesik di mulut ini nggak bercampur dengan benda apapun juga, maka tidak membatalkan puasa. Itu kalau yang lain-lain batal puasanya. Kemudian Hukumnya kalau air mandi masuk ke telinga atau orang kumur kumurnya sampai tertelan. Jadi hukumnya kemasukan air itu gimana? Baik lewat kumur atau ketika dia man, mandi. Kan tadi jelas. Telinga itu menurut pendapat yang muktamad kalau telinga ini kemasukan sesuatu maka puasanya apa? Jadi korok-korok kuping jangan kalau ketika puasa. Korok kuping itu jangan. Jangan karena mata satu bisa membatalkan puasa. Walaupun kalau menurut Imam Ghazali katanya telinga juga telinga nggak nggak termasuk. Lu sama hidung dan lain-lain. Telinga itu nggak termasuk, tapi tetap kita jaga-jaganya aja. Kita ngikuti pendapat yang muktamad. Kalau orang itu mandi atau kumur, itu kemasukan air ketika mandi atau kumur tidak membatalkan puasa dengan catatan dalam koridor sunnah. Ya, dalam koridor sunnah kemasukan air baik ketika mandi atau ketika kumur tidak membatalkan puasa. Jadi kalau orang mandi wajib kemasukan air jelas sunnah aja nggak membatalkan apalagi wah wajib. Tapi kalau dia mandi sunnah mandinya itu mandi sunnah terus kemasukan air telinganya atau hidungnya dan sebagainya juga tidak membatalkan puasa. Orang kumur kumur itu kalau masih sunnah nggak membatalkan puasa. Kumur tiga kali kan sunnah ya. Dia kumur. Kadang ada orang puasa, kalau puasa malah nggak mau kumur, nggak apa-apa, kumur boleh. Kumur bu, boleh. Tapi kalau kumur sampai di, misalkan di gitu, kan itu kalau di luar Ramadan kan sunnah itu. Sampai dalam ini kan kalau di luar Ramadan sun, di Ramadan makro. Kalau dia nekat gitu dan kemasukan, batal puasa. Nah, ini kumur yang masih dalam koridor sunnah. Kumur dan tiga kali. Sunnah ini, kalau seandainya ketika dia kumur ada yang tertelan, bukan sengaja menelan ya, ada yang tertelan maka tidak membatalkan puasa. Nah cuma kalau kumurnya sudah nggak sunnah, wah mumpung Ramadan, aku tak kumur ping pitulas. Ya jelas ini kalau di atas tiga ini sudah membatalkan puasa, puasa karena sudah tidak sun sunnah. Nah sekarang saya kalau bulan Ramadan, saya kan pagi itu harus mandi karena saya itu kan kerja, saya kan ini itu dan lain sebagainya. Gini aja, jadikan mandi anda setiap anda dalam keadaan puasa itu mandi anda nilainya sunnah. Caranya gimana? Lo orang itu mau sholat duha, itu kalau dia mandi untuk sholat duha, mandinya hukumnya sunnah. Orang mau sholat asar, mandi untuk sholat asar, itu mandinya hukumnya sunnah. Jadi biar nggak bingung dan biar nggak nabrak aturan fikihnya, maka jadikan Anda setiap Anda itu mandi di dalam bulan Ramadan, ketika puasa mandi Anda itu nilainya sunnah, apalagi pahala sunnah di bulan Ramadan dapat pahala wa? wajib. Ini yang berhubungan dengan air kumur dan air mandi. Setelah itu dan yang lain-lain saya rasa insya Allah dibaca sendiri juga gampang hal yang disunahkan juga ngerti semuanya insya Allah awal yang tes awal buka itu usahakan dengan kurma itu kurma itu dengan bilangan ganjil satu tiga tujuh sembilan sebelas dan lain sebagainya tapi kalau nggak ada kurma yaitu sesuatu yang air putih nggak ada air putih itu nggak ada kurma air zam-zam nggak ada zam-zam air putih nggak ada air putih sesuatu yang manisnya alami mangga jeruk dan lain sebagainya masih nggak ada juga ya sesuatu yang pakai pemanis, sirup, kola dan lain-lain sebagainya. Yang makruh jelas yang membatalkan pahala puasa juga sudah ngerti semuanya. Gibah, menggunjing, adu domba, berbohong, memadai dengan syahwat, sumpah palsu, berkata jorok atau jelek itu membatalkan pahala puasa. Insyaallah mudah yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi jelas bab puasa. Kenapa kita bahas bab puasa itu kertas bisa dibawa pulang dan difotokopi lagi. Kalau tulisannya kurang jelas di nah, dibagi lagi apa dibesarkan dan dibagi biar semua orang tahu yang membagi pun dapat pahala. Mendapat pahala karena dia mengajak orang untuk berbuat baik. Di sini ada satu khutbah keutamaan Ramadan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Salman Al Farisi an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yawm min Sya'ban فقال ya ايها nas قد اضلكم شهر 'adzim di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan akhir di bulan Syaban beliau itu khutbah yang hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al Farisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan khutbah kepada kita semuanya sampai yaumil kiamah khutbah ini beliau bersabda wahai manusia sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr Bulan ini ada satu bulan, ada satu hari yang lebih utama daripada seribu bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan puasanya itu wajib bagi kalian. Wajib bagi kalian. Tadi telah diterangkan di sini. Jadi tidak ada orang yang mengatakan terus saya ini Islam pokoknya ya. Tadi syarat wajib itu syarat-syaratnya orang itu wajib semua dikatakan di dalam Al-Quran.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 Dikatakan barang siapa orang-orang yang menjalankan semua sunnah tadi telah disampaikan Ustaz Muhammad sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya bagikan wajib di bulan-bulan yang lain. Jadi wong yang nglakoni sunnah di bulan Ramadan seperti tadi sunnah mandi, dia pahalanya mendapatkan pahala wajib. Sunnah Ba'diyah Gobliyah mendapatkan sunnahnya itu mendapatkan pahala seperti wajib. Ya. Waman adda faridah fihi kana kaman adda sab'ina faridah. Fi ma siwa. Barang siapa yang menjalankan kewajiban di bulan Ramadan itu, dia akan dapat pahala 70 kali lipat pahala sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Jadi ini ngamal ke sholat duhur Ini kaya sholat duhur ping puluh Ganjarannya Luar biasa. Wah wah syahrus sabar dikatakan ia adalah bulan sabar, bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang banyak wong sing ora sabar. pakai wong emosi cepat bulan sebab luwe. Jadi wong luwe ini biasanya ngamuan, ngamuan bae. Makanya dikatakan Rasul SAW Syahrus sabar Wasobber zawabul jannah orang yang sabar itu pahalanya surga. Pahalanya surga. Sabar pahalanya surga. Sabar. Ojo nganti ora sabar. Dikatakan juga di sini Rasulullah singkatnya aja ini kalau panjang ini sampai jam 11 lebih. Di situ juga dianjurkan sama Rasulullah untuk melapangkan atau untuk memberi kelonggaran kepada orang-orang yang berada bersama kita. Ya, di situ orang di bulan Ramadan Rasul mengatakan bulan itu adalah bulan yang Allah akan melonggarkan rezeki bagi orang-orang mukmin, rezeki bagi orang-orang muslim, ya. Banyak orang-orang di bulan Ramadan ini senajan orang nyambut gaya tapi warak terus. Nek ora percaya lunga ning masjid Segap, masjid Riyad subuh sahur karo buka. Wis. Wong urip mangan lak kuwi to Ramadan ping pindho Jangan anak bojomu ora apa-apa. Wis satu bulan penuh dapur tutup wis mlebu masjid ngaji, iktikaf, mangan, <laughs> didongake qiyamul lail. Lho luar biasa. Ini Ramadan ini Masya Allah di sini eh, wa syahrul muasah wa syahru yuzadu fi rizqil mu'min. Tambahan rezekinya tiap orang mukmin ini bertambah. Luar biasa. Wong kula niki nek pas Ramadan iki kantonge ra pernah kothong. Iya kantonge ape padha kantongku ya padha. Nek kowe iki nglakoni amalan Ramadan tenanan lho, wis mesti buka terus. Buka ora nek selerekane, Beb. <laughs> Iya, buka terus renek selarakan orang nek kujine kok. Tapi subhanallah, setiap manusia yang tahu tentang Ramadan dia sadar bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat nikmat. Tidak ada susah di bulan Ramadan. Kecuali nek anaknya jaluk sepatu, nanti dit lagi susah. Nah, makanya anak-anak saya ini itu rasa nuntut apa-apa, Pak, Bu, saya tidak nuntut apa-apa yang saya tuntut ridhonya Bapak dan Ibu terhadap saya. Sepatu orang penting, yang penting bakdo ini jenengan ridho itu sebagai bakdo. Ya ada ceritanya ki kok kapan-kapan kan pas Ramadan diceritake wae. Hmm. Uh, terus di sini juga Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallamnya di sini dikatakan uh, Ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yuftaru sa'ib. Di sini Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Lain lek wong sahabat takok Kanjeng Nabi kula niki mboten gadah napa-napa. Ngeki wong poso ki buka pripun Kanjeng Nabi kula mboten gadah napa-napa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kalau ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh yu'tillahu hadha thawaba man ah, man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in satu buah kurma atau satu teguk air ganjarane padha dadi wong sing ora duwe duwe ora ketangguk tuku aqua sing botol cilik wae iki rada gedhe sing cilik siji lunga ning masjid Segap temono Habib Jamal Baik, assalamualaikum. Salaman sih. Kau niki kula ajeng titip gue 1. Kula tombol. Ada titip karo wong sing anu siji dadak aku salam gak aku titip-titip ora apa-apa. Siji nek perlu ya ora ketemu wong-wong anu delok delik titip titip wong pas bagi ada orang megang talam lu titipno siji plung ngono wae. aku arep nglakoni amale Kanjeng Nabi. Walaupun satu teguk kurma, ganjarannya luar biasa. Eh satu teguk banyu, satu teguk kurma. Air atau istilahnya atau susu. Wahwa syahrun awaluhu rahmah. Ramadan itu adalah awalnya rahmat. Ya. Wa awsatuhu maghfirah. Diperumpamakan oleh para ramah kiai. Awaluhu rahmah Makan makanya masjid dikeptak. Rahmah itu seneng dong. Wih. Masjid full Nanti undak-undakan itu orang yang sanggup. Sholat ini undak-undakan anu. nanti bingung ngarep sholat nanti. Di tangga itu pada sholat bingung, wah masjidnya luar biasa. Awaluhu rahmah, rahmat. Ausatuhu maghfirah, rumangsa wis entuk ampun rodok kurang. Jadi tinggal rodok separuh, separuh, pertengahan ini. Wa akhiru itqun minan nar dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka rumangsa wis bebas dadi ora teko. Tinggal sak sof rong sof tok. Do sibuk dengan maleman malam maleman ini hati-hati. Ramadan aja nganti sibuk urusan pakaian, sibuk urusan makanan, sibuk urusan maleman. Pakaian makanan e ora endok apa neh mlayu kuluyuran ning nggon Sriwedari ngono Solowe. Nanti ada malam likuran ni malah neng kono setan-setanan. Malam nuzulul Quran, turunnya Quran malah dangdutan. Iki gitu terus piye coba? Lah wong ini ngene iki arep entuk apa? Nek sudah di bulan Ramadan kalian ini tidak mencari pahala di dalamnya, tidak ikhtiar maksimal di dalamnya, justru maksiat bagaimana selain Ramadan? Istilah Ramadan itu Gusti Allah niku piksil. Membagikan semua bebas no umat Nabi Muhammad itu dimanja tenan. dibagi sak karmu julu. Oh, sunah wis diganjar wajib, wajib diganjar ping 70. Sak teguh air aja ganjarane Masya Allah surga kok. Ngono kuwi malah cek golek-golek ning lebih ya malam Ramadan kan malam kan sudah tidak Ramadan lebih. Ramadan kita awan toh. <laughs> Ramadan awan toh itu sepi maksudmu. Apa bulan Ramadan ini bulannya awan toh nek bengi di bulan Ramadan. Jadi nek awan ini maksudnya waktu siam toh beb. Nek siam ini rentuk dosa, undang dangdutan. Tapi nek bengi kan wis bebas tapi. Wis buka. Orang itu ngene, orang itu ngono. Nah lah terus piye? Lagi ono wong sing model kaya ngono kuwi. Kan itu puasa itu cuma dari subuh sampai maghrib, rampung habis itu bebas. Sesuk poso neh ngono lho. Delalah pas bebas dud. Lah. Telah meninggal dunia dengan tenang. <laughs> dengan tenang oh, dangdutannya dengan tenang piye drone bagaimana. Lo meninggalnya bagus beb. di bulan Ramadan luar biasa. Bagus piye? Wong katok andek kaya ngono jogetan nang siwedari kok bagus. Bagus itu nek Ramadan lugu ning masjid iktikaf meninggal lah itu bagus. Apa delalah gawa Quran arep ning masjid ning dalan ketabrak. Lah kuwi bagus. Luwih apik kuwi timbang meninggal dangdutan walaupun tidak ketabrak. Tapi tak dongake ora nek sing ketabrak insyaallah iki gor cerita tok ngono lho maksude. Aja terus malah dongake kowe mosok dongake ketabrak ora. Eh. Man khaffafa an mamlukat man am mamlukihi Barang siapa yang meringankan pegawai-pegawainya. Lah biasanya Ramadan ki pasar rame lho. Pegawai iki kuwi disiksa kudu kerja non stop. gue kok ditokke, iki dosa malah. Ora entuk, diringankan. Cuman pegawai aja terus kemaki. Wis diringanke kaya ngono malah pegawai gur turah turu wae lah kaya mana iki. Nanti nek di sini Mas piye kok ora nyambut galah pripun to kaca-kacang Nabi kan meringankan pegawai. Jam siji turu, jam loro turu, jam telu ya sudah ora kerja sisan wae. Preyo sebulan penuh di bulan Ramadan ngono wae sisan. Ya, cuman maksudnya di sini meringankan beban. Sing biasanya kerja itu mungkin 13 jam atau 12 jam jadi kor 8 jam lho. Saurung buka ngono rong jam wis anu rasa ngelembur. lagu kadang pegawai-pegawai pabrik anggere ngelembur wong rakelan lho ngene ngerakel iki. Ya lembur lah, pripun pip. Lah kula niki kan klebur kali majikan kula mboten kuat tapi luwe. Lah ora merokok ngene terus ya, udah karo Ramadan. Terus kono karo nyonya nyanyi we, alangkah indahnya hidup ini. ke apa langkah indahnya Kanjeng Nabi ngrungokke lagumu kaya ngono kuwi mumet. Udut Ramadan kok alangkah indahnya, alangkahnya indahnya. Terus ya iman menurut karo lah kok kira mlebu surga kok kowe kok. Lho, katane ayam nggih. <laughs> Ayame jawab, siap. Nah, ayam nyeneng gitu lah. Uh, dikatakan, lho ya wis. Kon mandek karo ayam, wis aja kedawan ngomong ayam, wis kewengen iki. <laughs> dikatakan malah Barang siapa yang meringankan orang-orang pegawainya ya, ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan niran, minan nar. Dikatakan di sini orang yang meringankan beban itu Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Lu enak loh. Jadi nek wis pegawai-pegawai nek pas Ramadan seneng kowe. Angger enak sing majikanmu rada ngayal sithik elingno. Loh, mau diampuni, mau dibebaskan dari neraka ndak? Kalau mau diampuni dan dibebaskan neraka, bebaskan saya pula dalam bekerja. Kalau insya Allah melebu surga bareng. <laughs> Majikannya nesu-nesu yang melebu dewe aku rasa. Lalu <laughs> delalah kapan yang dodol jahitan-jahitan ini mau payu apa. nggih. Tapi insya Allah nek diatur semuanya serba bisa. Justru tambah hangel lewong puasa, ya dalam kuasa itu tambah ada ujian berat, di situ ganjarannya ya melu akeh. Wastaktiru fihi min arba'i khisalin. Khaslataini turduna bihima. Dikatakan di sini perbanyaklah empat hal. Khaslataini turdu turduna bihima rabbukum. Wa khaslatani wa khaslataini la ghina'a abikum Dikatakan dua masalah yang Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap kalian di sini Disuruh membaca apa? Yang biasanya dibaca setiap bulan Ramadan. Ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udu bika minan nar Yang dua Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah jannata wa na'udhu bika minan nar. Di situ dibaca setiap Ramadan sehingga akhir ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Perbanyaklah pada bulan itu melakukan empat hal yaitu dua di antaranya dapat menyukakan Tuhannya dan dua hal yang kamu pasti berhajat kepadanya. Adapun dua hal yang dengannya kamu dapat menyukakan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu memohon ampun kepadanya. Sedangkan dua hal yang kamu dan kamu memohon ampun ke, dan yang kamu pasti hajatkan kepadanya adalah kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung kepadanya dari neraka. Barang siapa memberi minum orang yang berpuasa maka Allah akan memberi minum seteguk dari telagaku kata Rasulullah di mana ia tidak akan dengan haus hingga masuk ke dalam surga. Perbanyaklah membaca itu dan berilah kepada orang-orang sekitar kita amal-amal ibadah dengan meringankan beban mereka. Seperti di Mekah dan Madinah kalau kita lihat mereka itu kalau sudah bulan Ramadan mereka berbondong-bondong untuk memberi buka bersama, buka puasa. Bahkan orang yang ngepel itu, yang ngepel-ngepel itu dia juga mempersiapkan makanan untuk umat yang akan berbuka di situ. Sing ngepel masjid Ngerti pahalanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita pun juga bukan orang yang hanya menanti, tetapi kita juga memberi. Sampai mudah-mudahan kita akan dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dan bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan saya mohon jadilah orang yang cerdas, Buka radio, ojo gue enek sing takok Habib. Kalau puasa itu ngentut batal ndak? Enek sing pernah takok ngono. Lah kuwi piye to? Ngentut batal posomu ki terus piye? Lah kabeh wong batal sak donya. Iya, kabeh ngentutan kabeh. Hati-hati, cari yang ditanyakan tuh mesti mlebu akal ngono. Kan, Kadang yang ditanyakan di SMS bayar SMS 500 rupiah apa 1000 rupiah apa 2000 rupiah sing ditakokke sing ora mlebu akal. Ngentut. Jadi hati-hati. Terus juga diantaranya tadi sudah disampaikan kalau orang yang haid kebetulan dia sudah eh, bersih, terus dia belum mandi, paginya dia itu belum mandi, terus dia sah buka, eh, dia sahur, terus dia ikut melanjutkan puasanya, terus mandi dan sholat itu sah. Begitu pula orang yang bersetubuh, suami istri. Kalau dia bersetubuh di malam hari, belum mandi, tahu-tahu wis agan Lah terus kuwi posone batal botan, batal sing penting pun niat. Malamnya sudah niat, dia langsung mandi sholat subuh aja mbok batalke malah neruske. Paham? Dadi iki wong rusak kuwi. Dadi tidak boleh tetap puasanya wajib. Wajib tidak boleh. Dosa wong lakoni kaya ngono di siang hari. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di siang hari itu di situ ada. Ada hal-hal yang di sini diharamkan atau tidak dibolehkan dalam melakukannya. Ya. Ojo terus banyak itu terjadi orang-orang yang tidak paham pikirnya oh sudah berarti saya ini dalam keadaan batal wis aku tak <laughs> ngelakoni nglakoni sing sing di anu ya kaya ngono kuwi lah bismillah mudah-mudahan kita selamat dan bulan Ramadan ini kita selamat saya atas nama pribadi saya dan semua ahbabul mustafa semua uh, yang ada di gedung ini dan mungkin di rumah kami yang pernah berbuat sesuatu perbuatan kurang menyenangkan hati hadirin dan hadirat semuanya terutama saya lisan saya tingkah laku saya Mungkin nasihat-nasihat yang kurang tepat atau ucapan-ucapan yang kurang benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikan bulan Ramadan ini adalah wadah bagi kita untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala dari Allah dan jadikan bulan Ramadan ini bulan yang sangat indah bagi kita. Sambutlah bulan Ramadan dengan kegembiraan yang insya Allah nanti kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin dan bantulah saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya terutama dari kaum muslimin muslimat bantu mereka agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pula di bulan Ramadan. Terus insyaallah tanggal 15 besok insyaallah di Masjid Assegaf pagi jam 9 kita mengadakan hall ayah saya yang bernama Habib Abdul Ghadir bin Abdul Rahman Segaf jam 9 pagi. Kalau mau ikut ziarah ke Tipes di rumah beliau saya akan ke Tipes jam 6 pagi. Ya di makam Tipes itu jam 6 pagi. Kalau mau ikut iring-iringan, insya Allah iring-iringan arah-arahan dari rumah. Saya punya kakak di Pasar Dewan jam setengah 9 pagi. Insya Allah dari situ ke Masjid Segal. Ben ketok rame, Solo ben mumet. Jalu <laughs> iku napa meneh jalu iki barhol sakmono akeh iki giring-giringan naik ziarah meneh iku opo ben. Orang apa memang orang ora apa awake dhewe sing mbok anggap ora waras, insyaallah termasuk wong sing waras. Nggih. <laughs> Bismillah arep dipamerke karo wong-wong ayo bareng-bareng neng masjid, ayo bareng-bareng neng pesarian niku kuburan bukan minta atau menyembah. Yang saya heran kemarin saya dapat video dari Sudan apa dari mana? Itu kuburan orang yang apa-apa dipentungi, itu kan? itu orang rada orang waras. Lah kowe kene arep mentungi sing urip wae wong mati kok mbok mentungi nggo apa? <laughs> Manfaatnya apa kira-kira coba? Manfaatnya itu apa kok kuburan sing wis dianu ki ditutuki juga diremuk-remuk muk. Terus dengan takbir, Allahu Akbar, iki ya, padahal kuburane wali gede. Takbir ngremuk. Lah mbok sapa sing ngremuk kuwi ora mudeng dan sing diremuk ya ora krasa apa-apa. Wong sing diremuk lha kowe nek arep remuk ki ngremuk sing pantung gladak, lho remukan. Jelas orang cetha kuwi. Derone apa ya ora mudeng remuan. Sing kaya ngono ki mbok nengke malah justru kuburan-kuburane wali mbok remuk-remuk kaya ngono. Ngono ki dengan takbir dengan rumangsane aku wis jihad. <laughs> tak apa kuwi mesake wong rada stres-stres ya. Kuburan ora enak apa-apa nek mbok kamplek sing ning kuburan meringis tak gluyu tak. Le le le Ana dituting le le kanggo martik opo. Aku wis enak-enak nengke ning wis remuk-remuk kaya ngene iki. Kuwi arep nang ndi? didudui karena jalan kuburan. Sing kuburan tenang kan toh aku ora kok. Saya sudah di alam bahasa ning nggon alam sing penak kowe cek ngrumet ngurusi kuburan mbok duduki terus. Lah, kurang kerjaan. Kene ora nek kerjaan kon ning kene wae kon nguduki kon dalan-dalan lho sing nggon selokan-selokan kalen-kalen. Sing arep digawe kalen-kalen iki kon nuduki ngono malah entuk dhuwit. Lah nuduki kuburan malah apa? Entuk apa kowe? Malah diguyoni karo jeneng miskin. <laughs> mesake wong aku ning kene wis penak mbok duduk-duduk kaya ngono sing sing sing mumet kowe sing keringeten kowe sing mumet kowe sing kemropok ya awakmu aku ora jelas jane ning jero kubur tak takoni ndek iki jane ning jero kubur piye pas diduduki krasa apa mboten eh, krasa napa-napa be ten kajenge niku wong-wong stres be <laughs> oke nggih wis matur jelas ning aman bismillah tak dongake mudah-mudahan sing nuduke mudah-mudahan kowe dadi wong sing waras. Soale sing nuduke menurut wong sing ning kubur ora waras dongake dadi sing waras. Amin ya. Terus bismillah nanti kalau pas Ramadan aja geger bab tarawih. traweh 11, tarawih 30, 20 sak sakarepmu. Tarawih yang penting ya. Aja kakean geger masjid sing aran sing bener pira beb melu masjid cekap, masjid riat, masjid khair ngono. 20 ku sing sing pas. sing ter sing arep salat 11 ora apa ora dosa mlebu surga padha salat masuk wong salat mlebu neraka sing mlebu neraka ki sing padu bab 11 20 ngamuk wae ngalor ngidul ngamuke terus kene arep Ramadan ke selebaran ning masjid-masjid misui kabeh opo oh, geger bab traweh ku bari lak geger bab traweh ku bar bab traweh selesai geger bar bab bakdone sing bener sing ndi <laughs> aduh eh yes, melu wong sing waras wae lah arek kok. Surah paling enak selebaran iki jelas mendidik kok. Ini jelas mendidik. Piye carane poso, piye sing batalke poso jelas. Ora bahas masalah tarawih 11 wa 30 20 ora enak ning. Pokoke kon salat tarawih ngono kok. Iya. Lah tarawih sing akeh iki gunane apa? Wong jenenge sunah kuwi ganjarane kaya wajib kok sithik. Kowe iki salat 20 ganjarane 20 kaya 20 rakaat salat wajib. Lah kowe milih 11 kok kaya wong ora butuh blas. Dadi wong-wong sing ora butuh salate sithik. <laughs> Tadi Bang Sing Budu saya katakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah Wa arinal batila batila warzuqna zinabah Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Wa hibdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin Ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-afu wal-afiyah Wal-mu'afati da'imah fi din wal-dunya wal-akhirah Allahumma barik lana fi rajab Allahumma Allahumma kama ballagtana fi sya'ban Faballighna fi ramadhan fi sihhatin wa'afiyah Bijai khailil bariyah ala hadiniya Wa kuliniyatin salihah bi bisiril fatihah Sebelumnya ini tadi rombongan hadrohnya dari Lamongan. ini iya, hadroh Lamongan ya. Jadi alhamdulillah Lamongan sudah masya Allah sudah lulus. Mau seko seko endi mau isuk ya nek anu apik kuwi. Dari Temanggung bagus juga. Itu jadi alhamdulillah hadroh iki saiki sak daerah-daerah wis sampai kabeh. Mudah-mudahan nanti tiap daerah punya hadroh-hadroh yang bagus. Tadi gue nih Habib Syekh teko iki gara Habib Syekh karo tas siji ngono tak wae rago rombongan otong-otong ya nanti rombongan yang lain ya bisa bisa menyebar terus kemana-mana nyabar. Ya, selamat untuk Lamongan mudah-mudahan menjadi rombongan Allah yang bermanfaat dunia wal akhirat amin ya rabbana tarafna خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا ففالرسول نحظى بكل سولي وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والدناه تقبل الله minkum minna wa minkum taqabbal ya karim insyaallah bulan Ramadan ya Ramadannya itu ikut siapa Beb melu pengumuman pemerintah pemerintah ngumum ke siame kapan ya melu pemerintah ya dan nanti di gedung sini malam tanggal 11 malam tanggal 11 sudah dimulai majelis mulainya jam 11 malam ya jam 11 malam majelis ada kiraatul Quran dan nanti ada pembahasan masalah fikih oleh Ustaz Ansori insyaallah ada di Solo nanti ada habaib yang lain juga yang akan membahas seperti Habib Muhammad yang akan membawa nanti kalam para salaf. Nanti juga ada Walid Umar dan yang lainnya. Tanggal malam 11 mulainya jam 11 ada majlis di sini sampai akhir Ramadan. Insya Allah yang mau hadir sahur bersama. Jadi gue sahur bareng-bareng neng gini. Sahur bersama Insya Allah diharap kehadirannya dan Insya Allah kita siapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Ojo salaman-salaman stok wis jam rolas. Lah ya wis jam rolas kurang sak jam. Ojo salaman jadi langsung mulai wae. Bismillah ya Kalau salaman ku wedi ora ketemu neh. Jadi orang sah salaman ben ku ketemu neh nek pas Ramadan nggih. Sedaya ning matur nuwun sangat semua parkiran semua yang ada yang terlibat semuanya terima kasih. Jazakumullah khairil jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari luar kota yang mau pulang silahkan hati-hati di jalan. Eh, yang mau nginap di sini silahkan nginap.